Ada iman al-qalb di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan syaknun jahiliyah. Merupakan perbuatan jahiliyah yang sangat bahaya perbuatan jahiliyah yang seseorang akan menjadi orang yang paling yaitu ketika tidak beriman dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan ahli jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka adalah orang yang tidak beriman terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Taala di kitab ini, Innahu fakar wa qadda, fakudila kaifa qadda, thumma kudila kaifa qadda, thumma nadar, thumma abasa wa basa, thumma adbar wa takbar, فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر بشر سأوصيه السحر وما أصدق ما سحر لا تلقي ولا تلقي Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang jahiliyah yang mana mereka menolak dakwah, menolak Al-Qur'an, menolak mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Innahu fakar wa qadar. Maka orang tersebut berpikir dan menimbang-nimbang apa kiranya yang bisa diucapkan kepada Muhammad dan apa yang kiranya bisa diucapkan dengan ucapan yang membuat orang lari dari Al-Quran. Innahu Fakar wal qadar, fakutilah kaifa qadar, thumma kutilah kaifa qadar. Langsung terlaknat perbuatan yang demikian. Berpikir dan berusaha untuk mengeluarkan suatu ucapan yang membuat orang lari dari Al-Quran. Fakutilah kaifa qadar, thumma kutilah kaifa qadar, thumma nadar, thumma abad wa Kemudian kembali dia berpikir lagi. Artinya terus berpikir dan berpikir. Apa sekiranya yang paling tepat untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mencela Al-Quran yang dibawanya. Tumma nawar, tumma ada jawabannya sampai keningnya berkerut karena memikirkan hal tersebut. Biasa kalau orang memikir sesuatu, telinga sampai berkerut. Tumma ada jawabatan Faqala in hadha illa Puncaknya kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir Yusuf, sihir. Diisukan bahwa Al-Quran adalah sihir. Sehingga ketika dikatakan sihir, maka hal itu tidak akan bisa diterima. Bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sihir yang dipelajari oleh Muhammad. In hadza illa فقالت إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر kemudian sampai mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kaul bashar, omongan manusia. Kalau omongan manusia, ucapan manusia, apa bedanya dengan kita? Maka ini satu hukum adalah perkara yang tidak bisa diterima karena itu adalah merupakan kaul bashar. إليش عمل جاهلية أو أورام جاهلية di zaman dahulu. Mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa 'alahu 'alayhi yawman akhar faqad ja'u dhulma wa dhura wa qala asatirul awwalina kadabaha فيدل عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي أعلم سرة السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذن الصلاة mereka mengatakan orang-orang kafir orang-orang jadi orang-orang kafir mereka mengatakan in hadza illa izun salat tidak lain yang dibawa oleh Muhammad karena mereka tidak lain adalah suatu kedustaan. Kedustaan, berita palsu. Suatu kedustaan. In hadza illa ibn al-Qarah yang diadakan oleh dia. Muhammad adalah berdusta. In hadza illa ibn al wa 'anahu 'alaihi qawmun akharun. Dan dia mempunyai orang-orang yang membantu untuk membuat kedustaan tersebut. Di Diisukan demikian. Diberitakan demikian. Sehingga dengan harapan orang-orang tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fafajahu zulma wa zulma. Maka sungguh perbuatan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan kedustaan yang dibuat oleh Muhammad saw maka sungguh mereka adalah telah berbuat kedustaan kezaliman yang sangat besar. Faqad ja'a zulma wa zura. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها Kemudian juga mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan asatirul awali, asatirul awali, berita, dongeng orang-orang dahulu. وقالوا أساطير الأولين كتبها فيدل عليه بكرة وصيلة يقول محمد belajar terhadap seseorang. Belajar, punya dia, mendapatkan berita-berita tersebut dan mengaku dirinya bahwa yang dibawa adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan al Dan juga mereka mendustakan Nabi saw. Misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam ucapan. وعجب أن جاء المنذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن ambil jahiliyah merasa sangat heran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi diutus dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan diutus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan al-Islam wa an jaa al-munzirun minhum wa qala al-kafirun هذا سفر الأنزال ما قرر الكافر هذا الجاهلية mengatakan bahwa Muhammad adalah sahir tukang sihir. Tukang sihir. Kalau dikatakan tukang sihir, maka bagaimana ucapannya pada diri ini? Sahirun kandar Kemudian disifati dengan sahirun kandar Tukang sihir lagi pula dia adalah orang yang sangat-sangat membuat kedustaan. Faqala al-sajidun sahirun Dikatakan sahih, dikatakan cerdas, orang yang sangat berdusta Bagaimana akan diterima ucapan orang yang berdusta Padahal mereka orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dan mereka tidak pernah mendapati Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi adalah satu kedustaan pun. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan mereka di bukit Sofa, Nabi SAW kemudian mengatakan, Aku tunggu fasirik, apakah kalian membenarkan ucapanku? Qalu ma yakrabna alaihi Mereka mengatakan tidak pernah kami menjumpai pada dirimu kebesaran. Padahal mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah kami oleh Tuhan saya. Soalnya itu betul ini orang yang jujur di dalam ucapannya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, mereka mengatakan bahawa sahir kata Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir lagi pula tukang kudusan. Kemudian di antara bentuk tidak keimanan mereka, mereka menuduh bahawa Nabi Muhammad SAW adalah tukang sihir penyair. Abdul Rahman Syaikh dan Nabi Muhammad SAW bahawa Nabi Muhammad SAW adalah dikatakan seorang syair, penyair. Yang namanya penyair, anda tahu bahwa tukang syair dia. Kalau memuji seseorang tinggilan, pujian tukang syairnya. Kalau memuji seseorang dan orang itu dicintai, maka akan dipuji setinggi langit. Pada hakikatnya itu cuma omongan belaka hatinya tidak tersentuh. Ini keadaan bukan syahid. Dan kalau menjelekan seorang juga dengan kejelekan yang luar biasa, bagaimana semuanya diungkapkan sebagai bentuk kebenciannya. Nah, ini. Itulah tukang syahid. Oleh karena itu, ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang syair. Agar ucapannya tidak bisa diterima. Agar bisa tidak bisa diterima. Am yakun nasyair la tawabatu bihi rimamatu Qul tawabatu fa'ini ma'ku minal mutawabini Kemudian Orang-orang kafir Quraisy bukan sekedar mengatakan atau mendustakan, bahkan melarang bahkan melarang orang-orangnya orang-orang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wa la la'allakum tadhkurun وقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والرسول berkatalah para kafir ahlul jahiliyah la tasma'u li kalian mendengar Al-Quran. Walhaji dan mereka dan berpalinglah dari Al-Quran. La'alakum tasbihun. Pasti kalian akan menjadi orang yang menang. Menjadi orang yang menang. Semua itu adalah bentuk mereka menggunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala بلا كلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انه لقول رسول كريم وما هما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقد Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa qadar Rasul Karim. Bahkan Al-Qur'an adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Al-Qur'an kalamullah. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa disampaikan oleh malaikat Jibril dan melapar Rasul ini. Kemudian mereka juga menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wama sahibun dimanun, wama huwa ala lahir bidadi, wama sahibun dimanun. Mereka dipilih menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad Wasallam adalah orang yang berakal, orang yang mulia, orang yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang penajim. Dan bukanlah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bil Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terlawan tidak sabit dengan al-haq yang dibawanya. Bahkan mengajarkannya, menyebarkannya, dan berusaha untuk mendapatnya dan menyelamatkan umatnya. Wa mazhu'a al-Qa'im al-Qa'im. Innahu laqalu Rasulih Karim. Wa ma huwa bi qawli syair wa ma huwa bi qawli syair. Dan Al-Qur'an bukanlah ucapan para penyair. Bukanlah ucapan seorang penyair. والشعراء يتبع الغارون ألم تر عنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولبلوا كثيرا وانتصروا في بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Kenapa mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyair. Wasyu'aru yastabi'ul gharu. Karena tukang syair dia saja. Yang mengikuti dia adalah gharu. Orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tidak bisa berpikir. Yastabi'ul anak Ala tar'anu fi kulli waliyatihum. Wa alahum yaquluna ma la yafalun. Dan sifat tukang penyair tadi. Kan? Biasanya dia hanya sekedar melompatkan omongan dan ucapannya saja. Adapun prakteknya tidak akan seperti itu. Nah, sehingga dikatakan tukang syair kebanyakan omong kosong. Mana ada penyair yang ini? Walaupun yang dulu dan mana yang lalu, illa ladina amanu wa amilu salihati wa tabarwa kecuali penyair Ya, dari orang yang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari sifat-sifat tadi. Tapi pada umumnya, ya, pada umumnya. Oleh karena itu kalau kamu baca syair-syair, ya, ini seperti itu, ujian. Jadi itu kalau telah seperti itu menyambut seorang tinggi langit, akan tapi dia sendiri dalam keadaan kosong hati. Hanya Allah saja Nabi Muhammad SAW ditunjuk demikian agar jatuh kepribadian Nabi SAW, agar jatuh martabat Nabi SAW, agar jatuh di hadapan manusia derajat Nabi SAW. Ini dikatakan bahwa Nabi SAW adalah syair. Walau dua lima syair dan Al-Quran bukanlah ucapan penyakit. Abu Dhabi radhiyallahu beliau punya saudara yaitu yang bernama Unais. Abu di Abadar sampai berita kepada Abu Khabar Nabi Berita Nabi Maka Abu Idhab ila hadal wadi Fasma min hadal rajul amanu yuzadu ilaihi wahyu. Pergilah kamu ke lembah ini. Maksudnya pergilah kamu ke Makkah. Karena Makkah adalah wadi. Fasmar lihat rasul. Maka coba kamu dengarkan ucapan yang ucapan dari laki-laki ini yang mengaku yang diri yang mengaku bahwa telah turun wahyu dia. Maka pergilah oleh ke Makkah dan berjumpa dan mendengar ucapan Nabi SAW Alaihi mendengar al Maka ketika pulang menyampaikan kepada beliau, Wallahi ma huwa biqaul syair wa la bikahin. Laqad sami'tu qaul syu'ara wa qad sami'tu qaul al Tukang penyair yang sangat hebat, saudaranya muda tulis. Penyair yang luar biasa hebatnya untuk ingin membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang bahwa ucapan ataupun uh, yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah syair, maka dibuktikan dalam sana dan mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, kemudian ketika mendengar ucapan tersebut dan pulang ke dunia undang dia mengatakan, Wallahi, malam huwa bil syair walau demi Allah maka itu adalah bukan ucapan syair dan bukan ucapan para dukun. Lakukan kami itu para syairah, lakukan kami itu para kahan. Ada saya orang yang benar-benar sudah merajai, benar-benar telah mengilmui, mendengar bagaimana ucapan para syair dan ucapan para dukun. Penyair yang paling hebat tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya tidak bisa. Bahkan itu adalah wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala huwa min syair qalilan ini akan tapi sedikit di antara mereka yang beriman. Mereka tahu bahwa itu adalah bukan syair, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala min kahin qalilan ma tadhakkarun dan bukan juga ucapan dukun. Karena dukun kalau mengucapkan sesuatu bahasa yang tidak bisa dipahami. Dukun kalau mengucapkan mantra sesuatu tidak bisa paham. Tuh, Nggak tahu bahasanya apa gitu. Tiba-tiba gitu. Nah, ini ucapan dukun. Al-Quran wajib. Al-Quran bilisan Arabi mubin. Dengan bahasa Arab mubin yang sangat jelas. Siapa yang bacanya jelas, maksudnya jelas, keterangannya jelas. Bagaimana disamakan dengan kaul kanan? Wallahu bi qawlikan wala bi qawlikan mata dan dahulu Akan ada sedikit di antara manusia yang bisa mengambil pelajaran. Subhanallah. Padahal Al-Quran sudah sangat-sangat jelas mubin yang tidak ada kesamaran sedikit pun. Qadida ma tadakkalun tanzilun min rabbil alamin. Al-Qur'an tanzilun mirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Rabbil alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia di masa yang lalu ataupun yang akan datang. Yang mengetahui segala maslahat, segala kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang maha tahu terhadap segala sesuatu yang membahayakannya. Yang maha mengetahui bahwa manusia butuh aturan dan butuh aturan. Tanzil Rabbil Alamin. Turun aturan dari yang mengatur alam semesta ini. Tanzil Rabbil Alamin. ولو تقبل علينا بصر بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من membuat الجزاء atas Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyikanya dan akan memotong urat punggungnya dan tidak punya lagi kemampuan. Artinya itu meyakinkan Allah Subhanahu wa taala yang ada yang menantang orang-orang kafir Quraisy menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah membuat kedustaan terhadap Al-Quran. Ada iman di kalb. Ketidak imannya seorang berdasar apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan puncak dari sifat-sifat jahiliyah. Artinya kejelekan sifat jahiliyah yang paling jelek adalah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawba ila dzalik Istisaru makan ali makanan ali al apabila tiga dulu sudah mendustakan tadi ya tidak memberikan kemudian disertai dengan sifat yang berikutnya sehingga kerugiannya akan semakin bertambah, akan menjadi seorang yang paling milik. Sudah dimusnahkan, kemudian yang berikutnya ditambah dengan sifat istihsan makana ahli al menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahiliyah menganggap baik apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah al-musyrikun kita harus tahu bahwa orang terbunuh dalam syirik, dalam perbuatan syirik, itu tidak baik adalah atas dasar istisna. Itu menganggap sesuatu baik dengan jauhnya, dengan perasaannya, dengan pikirannya. Terjadinya kesyirikan dari awal awal mulanya dulu mereka berada pada kitab Nabi Ibrahim Wasallam ada Nabi ketika Amr bin Luhai datang ke Syam datang ke Syam dan melihat mereka menyembah pada batu-batu dan sebagainya akhirnya mereka beli si Amr bin Luhai beli Amr bin Luhai mengambil batu-batu tersebut di ke Makkah di ke Makkah kemudian berubahlah karena mereka akhirnya beribadah pada patung-patung tersebut tidak baik juga dalam karena disiksa. Karena menganggap sesuatu baik dengan perasaan. Oleh karena itu, ini adalah hayy di pihak mengenai Nabi Muhammad SAW, lapan ra'ayku Ibn Al-Hayy finna. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, lapan ra'ayku Amr bin Malik yajulu usbahu finna. Dalam hadis Aisyah, di anahu sayyid sawari itu. Saya melihat amal bin Luhaib berada di jahannam, di sisa. Yaitu untuk bahu jinnah, menyeret-nyeret ususnya, ususnya dia seret-seret. Kenapa demikian? Karena sebagai hukuman ia adalah orang yang pertama kali saya saya bertawarin yaitu menganggap bahwa binatang tersebut harus dibiarkan karena sudah dipersembahkan untuk Tauhud, tidak boleh ada seorang yang mengambil, Biar dia itu tidak boleh ditutup, tidak boleh diambil, dan tidak boleh diapa Terjadinya kesyirikan adalah kesyirikan. Apa yang menyebabkan mereka beribadah kepada patung lata, patung uzza, patung mana? Apa yang menyebabkan mereka beribadah kepada patung? Apa yang menyebabkan mereka beribadah ومناة ثالثة أخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا نسبة ضيزى إن هي إلى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أفرأيتم اللات والعزى شوفوا كيف perhatikan gelas dan unta mana? Patung-patung yang ada Apakah dia bisa menciptakan? Apakah dia bisa memberikan rezeki? Apakah bisa menolongmu? Kalau ingin pindah saja kamu bawa. Wahuwa kalun ala maulan. Wahuwa kal ala maulan. patung tersebut menjadi beban bagi majikannya. Ya, biar. Hah? Berjalan bisa? Tidak bisa mau kemana-mana digendong dibimbing wa huwa kalin ala maula aina yuwajihu la ya'ti bi khair dan dia adalah sesuatu yang sangat bodoh kebaikan apa yang dihasilkan dari patung kebaikan apa yang dihasilkan dari berhala coba sesuatu yang aib kejelekan yang sangat banyak ada padanya. Alal arjulu yang sudah biha Apakah dia punya kaki yang bisa berjalan? Hah? Bisa jalan? Amlahum ayun Apakah dia punya mata yang bisa melihat? Walaupun dikasih mata yang mata berlian. Ya, nggak bisa lihat. Amlahum aydiyam Apakah dia punya tangan yang bisa digunakan untuk memukulnya? Subhanallah. Walaupun ada tangannya, tidak bisa apa-apa. aib, kejelekan yang sangat penuh yang ada pada patung. Kenapa mereka tetap beribadah pada patung? Apa yang menjadikan dasar semua itu? Istiqsan. Istiqsan. Menganggap sesuatu baik dengan akal pikirannya. Istiksan. itu mula wa uzza wa mana thalithatan ukhra. Ala kullu dzakaru wa lahul Dan mereka mengatakan bahwa Malaikat, malaikat adalah banatullah. Itu anak-anak perempuan Allah. Sedangkan mereka sendiri orang-orang kafir Quraisy al-Jailiyah, mereka tidak mau terima kalau diberi anak apa? Perempuan. Wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa Ya tawalla min al qalbi min su'i ma bushira bih, ay yusbihu ala al-hud am yadidu fi taraf. Apabila mereka mendapatkan berita wa idza bisyara cerita berita bahwa anak yang lahir adalah unta perempuan. Anak yang lahir perempuan. Ghana muswadda. Maka wajahnya berubah menjadi hitam. Yaitu hitam bahwa tadi menahan kemarahan yang luar biasa. Kenapa yang Kahir eh, adalah seorang anak perempuan. Ya tawarra yang kami min iman ma bersembunyi dari kaumnya, ngumpet. Ya, tidak mau bergaul dengan mereka karena apa? Karena mendapatkan berita yang jelek tadi. Ayyusibuhu ala nun, itu ala Kalau dipelihara anak perempuan, memelihara dalam keadaan dia terhina tidak terhormat di kaumnya, pelihara pada perempuan bisa apa dan sebagainya. Abjadul fitrah pilihannya atau di dikubur hidup-hidup. Ada dua pilihan saja. Dipelihara mereka merasa hina, kalau tidak jadi kuburan hidup-hidup. saya umum. Alasan jelek apa yang mereka putuskan dari negara mereka. Mereka sendiri tidak mau menerima kalau istilahnya apa namanya mereka mendapatkan berita anak perempuan. Bagaimana mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Inna ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmatal unsa. Tilka idan kismatun dhiza. Kalau demikian adalah suatu pembagian yang sangat sunnah. Pembagian yang sangat sunnah. إن هي إلا أسماء antum wa وآباؤكم In hiya. tidak lain Allah wal manat wal uzza dan patung-patung yang ada tidak lain itu adalah ini ya ila asma'u sammaitumuha nama-nama yang kalian buat sendiri nama-nama yang kalian buat sendiri ini ya ila asma'u sammaitumuha antum wa abakum dibuat oleh kalian dan orang-orang tua kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu, menurunkan hujjah tentang nama-nama tersebut bahwasanya la wa wa manat berhak mendapatkan ibadah tidak perlu ما أنزل الله به السلطان إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون illa dhann wa ma tadwal anfus tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dhann prasangka tidaklah mereka mengikuti kecuali yang diikuti adalah suatu perasaan yang menjadi ilmu adalah perasaan yang jadi sumber adalah perasaan yang diikuti adalah perasaan ia tadi dilakukan wama tadwal anfus dan apa yang disukai oleh jiwa tersebut sehingga istisnai menganggap sesuatu baik, oh ini pantas untuk jadi sembahan. Dapat batu, oh batunya bagus ini ya, disembah. Besok keliling lagi, dapat batu yang lebih bagus. Ini katanya mata-mata nih. disembah. Berganti terus. Dari mana semacam itu? Apa yang menjelaskan semua itu adalah wamata mata karena kehendak diri, karena perasaan, يتبعون إلى الله ولا الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى padahal al telah datang menerangkan semua itu menjelaskan semuanya bahwa yang menciptakan langit adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bumi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia dan semua alam adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala maka dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah Allah datang pada mereka al-hudud. Akan tapi istirahat tadi. Sehingga orang-orang musyrikin itu tidak punya hujah. Orang-orang musyrikin tidak punya hujah. Orang musyrikin tidak punya ilmu. Yang menjadikan dasar adalah hanya perasaan saja. Qul inna ma haram rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal fahyatil haqqi وأن تجرموا بما لماذا بنزل السلطان وأن تقولوا على الله sumber segala kebenekan sumber segala kesyirikan dan kekufuran satu wa taqulu ala allahi karena mereka mengatakan sesuatu pada Allah Subhanahu sesuatu yang mereka tidak tahu istisna karena menganggap baik sesuatu dengan pikirannya, dengan perasaannya. Coba. Kamu lihat, apa penyembahan sehingga apa namanya meyakini suatu ini, ini dengan apa? Wah, setelah pakai akhir ini. Setelah pakai akhir ini, Pak banget. Wajar sehat. Kemudian menjadi kuat, musuh tidak berani. Apa yang jadikan itu? Perasaan perasaan dia nyamuk musuhnya datang dan nyamuk kan musuh kan tidak berani gimana pun nyamuk kan datang dia bilang musuh tidak berani padahal setan ada di dalamnya musuh Walau ini semuanya adalah perasaan, perasaan saudara, suatu khayalan-khayalan, ini bisa ini dan sebagainya. Istihana, ilmunya tidak ada. Seseorang melakukan sesuatu. Ini dari mana? Dari Masya Allah. Didapat dari bawah dulu. Yang buat tulisan ini udah berpuasa 100 hari, 100 malam. Ini tidak sembarang loh sih. Sehingga kalau kamu pakai ini hebat. Perasaan hebat dari mana? Kalau orang hebat, gak perlu pakai. Itu yang hebat, ya kan? Kepakai itu karena dia tidak hebat. Kalau hebat tidak ya pakai, namanya itu nggak hebat. Masih butuh itu. Perasaan. Iya tadi dari Allah. Mama tahu Sehingga orang musyrikin mana ada dasarnya? Mana ada dasarnya? Mana ada ilmunya? Mana ada hujahnya? Tidak lain adalah karena lah. Istiqsan lah. Inilah yang menyebabkan orang-orang jahiliyah terjerumus dalam kesyirikan. Padahal mereka mengakui kul man yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yukhrijul amr fa sayaquluna Allah faqul afala mereka tahu bahwa patung mereka tidak bisa memberikan rezeki. Patung mereka tidak bisa membuat orang mendengar Pada mereka tidak bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Matikan sesuatu yang hidup. Dan pada mereka tidak bisa mengatur alat kesukaan ini. Kenapa mereka ibadah? Apa yang dibatuh semua itu? Tidak lain adalah hal yang bisa. Padahal mereka tahu yang memberikan ini adalah Allah Subhanahu SWT. Yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu SWT. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu SWT. Akan tapi, Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Karena satu, ia mulai dari Allah Wabah kepada istiqam yang ada pada diri. Inilah yang melandasi mereka untuk dalam kesyirikan. Sehingga menjadi orang yang sangat amat lebih mendustakan Nabi Muhammad wasallam tidak mau beriman padanya. Kemudian dia al-istisan itu menggunakan istisana menggunakan perasaan untuk melakukan sesuatu ibadah waladina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah beliau menjelaskan waladina amanu waladina amanu bil batil orang yang beriman dengan kebatilan membenarkan kebatilan batil dibenarkan Suatu yang batin diyakini, suatu yang batin dianggap itu adalah kebenaran. amal di batin wa amalu billah. Sedangkan dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan dia beriman dan yakin dengan penuh kebatinan? Tidak ada lisan. Wa kafaru billah ulaika allah khasirun Maka kubur dia adalah menjadi orang yang sangat rugi. Bagaimana tidak rugi? Orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa dan kemudian dia memiliki perasaannya, maka orang yang seperti ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul jahil Penduduk neraka. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul jahil Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna 'aqalta lil-kafirin khairan. Barang siapa sudah beriman dan Allah dan dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya neraka terakhir. Bagaimana tidak mungkin menjadi orang yang seperti binatang bahkan lebih besar. Walaupun orang tadi jahatnya kafir min al-jin wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yusiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ulaika kal-an'am wa ulaika hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan penduduk neraka dari kalangan jin dan manusia. Apa sifat mereka? Lahul qulub la yafqahuna biha. Mereka diberi jantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang tersebut tidak digunakan untuk memahami mana yang benar mana yang salah. Tidak digunakan untuk memahami itulah yang benar dan diikuti. Walaupun kami dan sebagainya mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat yang benar. Walaupun kami, walaupun ada juga yang tahun dia diberi telinga dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan yang benar ulai kata anam Maka mereka adalah seperti binatang ternak. Maka dalam ayat yang lain, "Am tahsabu anna salihun yasmauna yaqilun innahum illa kal di kalbun adallu Bahkan Bahkan kita tersesat lagi, punya pendengaran, penglihatan, punya hati dan diberi pikiran. Akan tapi tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang korban, orang yang rafid. Walaupun tentang dunia mereka hebat. Akan tapi dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mereka lah yang goblok. Yang satu tertarik dalam ayat di dunia, wahum dari Allah hum Mereka punya mereka mengetahui ilmu tentang masalah dunia hebatnya luar biasa. Masalah dunia hebatnya luar biasa. Akan tapi memikirkan satu saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka goblok. Tidak tahu. Bagaimana tidak merugi? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarrul dawa, sejelek-jelek yang ada di muka bumi. Sejelek-jelek yang ada di muka bumi ini. Sesuatu yang paling jelek orang tidak terima. Kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syarrul dawa bi Allah tidak kafaru fahum la yu'minun. sesungguhnya sejelek-jelek ad-dawab sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi ini adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna alladziina kafaru min al-kitabi wal musyrikiina fi naari jahannam khalidina fiha ulaa'ika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah sejelek-jelek makhluk Sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak orang oh, yang demikian? Semua amalan kebaikan yang dia lakukan adalah tidak bermanfaat dan tidak berguna. Walaupun bersedekah, walaupun menyambut persaudaraan, walaupun berbuat kebaikan, semuanya adalah firman. Kalau tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa man yakfur bi imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati al khasirin. Barang siapa kufur dan keimanan, maka benar amalan dihapus dan dia menjadi orang-orang yang dihakimi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'a mansura. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan mendatangkan amal-amal baik yang mereka perbuat kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keluar seperti debu yang terbatas, tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat. Bagaimana tidak menjadi orang yang rugi? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni bid'an kana yasilu rahimah wa yatasaddaq wa yaf'alu khairan, hal dzalika nafi'un?" Aisyah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah dengan itu jihad? Dulu di waktu jahiliyah, dia orang yang baik, bersuka bersedekah, suka menyambut persaudaraan, suka menolong orang. Apakah dia demikian bermanfaat? Kalau maka Rasulullah SAW mengatakan yang demikian tidak bermanfaat. Wa inna ulaya beliau berjalan atau diberi Karena dia tidak pernah mengatakan ya Allah aku hari dan dibanggakan. Bagaimana tidak menjadi orang yang sehingga tanpa bermanfaat menjadi orang yang benar-benar sangat peduli. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala, orang yang jalannya tersesat, dalam kesesatan yang sangat jauh. Wa bin yakfur وملائكته ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا dan setiap kufur terhadap Allah terhadap Rasulnya dan malaikat dan kitabnya maka sungguh dia tetap kesesatan yang amat terjadi. Demikian insyaAllah tiga keadaan orang-orang jahiliyah yang mereka mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman dan kami kepada Rasulullah SAW ditambah lagi dengan istisar beribadah dan sesuatu karena istisar perasaan karena uang prasangka bukan karena ilmu menyebabkan orang tersebut orang yang mendapatkan kerugian yang dari manusia. Subhanallah.